kaum muslimin agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah baik hidayah berupa ilmu maupun hidayah taufik agar mereka mendapatkan ampunan Allah dan juga mendapatkan rahmat Allah agar mereka dibantu kepada perkara-perkara kebaikan dan seterusnya dari doa-doa kebaikan untuk kaum muslimin secara umum. Kemudian sudah kita jelaskan pula keutamaan amalan yang mulia ini yaitu amalan mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin faedah-faedah yang sangat agung ya jadi orang yang mendoakan kaum muslimin dengan kebaikan dia akan mendapatkan faedah yang besar pahala yang besar serta kebaikan-kebaikan yang beruntun akan dia dapatkan di dunia dan di akhirat kelak insyaallah taala sebagaimana disebutkan dalam hadis man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minah hasanatan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa memohonkan ampunan untuk orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun perempuan niscaya Allah akan menuliskan baginya satu kebaikan untuk setiap satu orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Ini salah satu hadis yang menunjukkan kepada kita betapa agungnya keutamaan berdoa untuk kebaikan kaum muslimin, mendoakan ampunan untuk mereka ya. Dan di hadis tadi dijelaskan bahwa orang yang melakukannya iya dengan berdoa Allahumma lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ya maka dia mendapatkan satu kebaikan untuk setiap seorang muslim dan muslimah dia juga akan mendapatkan satu kebaikan untuk setiap mukmin dan mukminah ya dan itu bukan hanya untuk yang hidup sekarang saja tapi juga untuk kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Ya, mukminin dan mukminat baik yang terdahulu maupun yang belakangan, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Luar biasa jumlah yang sangat banyak, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pahala mendoakan ampunan untuk kaum muslimin. Demikian juga keutamaan mendoakan kebaikan untuk seorang muslim dari kejauhan. Kita doakan dia di saat orang itu tidak ada di hadapan kita. Ini juga ada keutamaan yang besar. Sebagaimana eh, dalam hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dakwatul mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun doa seorang muslim untuk saudaranya di saat saudaranya itu tidak ada di hadapan dia ya mustajabah. Ini niscaya akan dikabulkan. Inda ra'sihi malakun. Di sisi kepala orang tadi ada malaikat yang diwakilkan. Nggak disebut malaikat siapa nih namanya. Ya. Yang jelas hanya disebutkan ada malaikat yang tugasnya saja yang disebutkan seperti ada malaikat yang disebutkan tugasnya meniupkan roh kehidupan kepada janin yang sudah berusia 120 hari. Ada malaikat yang disebutkan hanya tugasnya saja yaitu menjaga gunung dan seterusnya. Ya. Begitu juga dengan ini, ada malaikat yang hanya disebutkan tugasnya yaitu berada di sisi orang yang suka mendoakan saudara sesama muslimin. Ketika saudara yang didoakan itu tidak ada di hadapan dia. Atau mendoakannya dari kejauhan. Kata Nabi SAW, Inda ra'sihi malakun. Di sisi kepala orang tersebut ada malaikat. Ya. Kullama da'a li akhihi bi khairin setiap kali orang itu berdoa untuk saudaranya akan kebaikan, qala al-malaku al-muwakkalu bih. Malaikat tadi yang diwakilkan itu akan berkata, "Amin walaka bimislim." Ya. Jadi ketika orang itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah dia." Ya Allah, mudahkanlah urusannya dia. Ya Allah, dia menginginkan ini, ini, ini Ya. Malaikat tadi menjawab, amin. Ya Allah, kabulkanlah. Walaka bimislin. Ini dia. Dan untukmu yang seperti itu pula. Nah, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala pada hadis ini terdapat keutamaan doa untuk saudaranya sesama muslim ketika saudaranya itu tidak ada di hadapan dia. Ya kan? Bahkan kata Imam An-Nawawi rahimahullah dulu sebagian salaf wa kana ba'du salaf idza arada ay li nafsihi yad'u li akhihi al-muslim bitilka da'wah li'annaha tustajabu wa yahsulu lahu mithluha. Lihat bagaimana pemahaman kaum salaf terhadap hadis tadi. Ketika mereka hendak berdoa bagi dirinya, niscaya dia akan mendoakan juga untuk saudaranya yang muslim dengan doa itu. Karena doanya itu dikabulkan. Dan dia mendapat melakukan yang sepertinya. Ya, jadi ini termasuk apa e, cara atau menyiasati. Kalau kita meminta langsung kepada Allah, maka malaikat tidak mengaminkan. Tapi ketika meminta kepada Allah untuk orang lain, malaikat mengaminkan dan malaikat mengatakan walaka bimislin dan untukmu yang sepertinya. Nah, nah ini hadis jemaah rahimakumullah menunjukkan kepada kita tentang urgensinya mendoakan kaum muslimin agar mereka mendapatkan pengampunan dan rahmat dari Allah. Ya, maka sudah sepatutnya bagi setiap kita memperbanyak doa untuk saudara-saudara kita ya agar kita mendapatkan pahala yang sangat mulia dan keutamaan-keutamaan yang tadi disebutkan. Dan ini apa e, hal yang seperti ini membuktikan kuatnya ikatan persatuan kaum muslimin dan kokohnya hubungan di antara mereka. Ya. seorang muslim yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dia tentu dia senantiasa mencintai kebaikan bagi saudara-saudaranya sesama muslimin mempunyai belas kasih kepada mereka, sayang kepada mereka, selalu mengharapkan maslahat dan keberuntungan serta hidayah untuk mereka selalu mendambakan kebaikan bagi mereka ya dan dia memperbanyak doa serta permintaan kepada Allah untuk mereka. Nah, barakallahu fiikum. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, maka barang siapa yang keadaannya seperti ini maka sangat patut baginya menjadi saksi dan menjadi pemberi syafaat untuk manusia di hari kiamat kelak. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, لا يكون الطعانون واللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. Orang-orang yang suka melaknat tidak akan menjadi pemberi syafaat dan juga tidak akan menjadi saksi saksi pada hari kiamat. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan Abu Dawud. Ya. Nabi SAW mengatakan seperti itu. Orang-orang yang suka melaknat, ya suka mencela, maka dia tidak akan menjadi pemberi syafaat dan juga tidak akan menjadi saksi pada hari kiamat. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam makna hadis ini, "Inna syahadata min babil khabar wa syafa'ata min babil talab." Sesungguhnya persaksian itu masuk dalam bab kategori khabar, pemberitaan. Sedangkan syafaat masuk dalam bab atau kategori at permintaan. Barang siapa yang banyak mencela manusia ya, mencela manusia mencela itu berarti persaksian atas mereka tentang keburukan. Dan banyak melaknat manusia, yakni meminta keburukan bagi mereka, maka dia tidak patut menjadi saksi ya atas mereka dan juga tidak patut menjadi pemberi syafaat untuk mereka. Kenapa? Apa kaitannya persaksian dengan syafaat bagi orang yang seperti ini? Keadaan yang banyak melanda dan banyak mencela. Iya. Kata beliau, "Li'anna syahadata mabnaha 'ala sidqi wa dzalika la yakunu fi man yuksiru ta'na fihim." Karena persaksian itu dibangun di atas kejujuran. Dan ini tidak terdapat pada mereka yang banyak mencela. Ya. Terutama orang yang dicela itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Wa syafa'atu mabnaha ala rahmah wa talabil khair. Sedangkan syafaat itu dibangun di atas kasih sayang dan permintaan kebaikan dan hal ini tidak terdapat pada mereka yang banyak melaknat ya dan meninggalkan apa mendoakan kaum muslimin itu dia ya makna hadis bahwa orang yang banyak mencela dan banyak melaknat pada hari kiamat tidak akan dapat menjadi pemberi syafaat tidak pula menjadi saksi nasallahu alaihi wasallam oleh karena itu, sudah sepantasnya bagi seorang muslim ya untuk apa mendoakan saudara-saudaranya sesama kaum muslimin mencintai kebaikan untuk mereka ya menjauhi dari melaknat dan mencaci mereka dan juga melecehkan mereka karena ini bukan akhlak Islam. Banyak hadis ya yang menyebutkan hal ini di antaranya yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yanbaghi lil mu'mini ay yakuna la'anan tidak patut bagi seorang mukmin untuk menjadi tukang laknat. Ya. Dan juga Imam Ahmad dan tirmizi meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahisi walal bazi seorang mukmin itu bukanlah tukang mencela bukan juga yang suka melaknat bukan orang yang suka berbuat kekejian dan bukan pula orang yang suka berkata kotor. Lihat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengkaitkan ciri keimanan dengan akhlak. Memang ada hubungan yang sangat erat. Makanya dalam hadis yang lain Nabi bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." orang yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Begitu juga dalam hadis tadi, Allah menafik apa Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam menafikan kesempurnaan iman bagi orang yang berakhlak dengan akhlak yang jelek, suka mencela, suka melaknat, suka berbuat keji, suka berkata kotor, dinafikan iman dari orang yang seperti itu. Nah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. An rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seseorang ya, seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul muslimina khair?" Siapakah orang muslim yang paling baik itu? Kata Nabi, "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih Muslim yang paling baik adalah seseorang yang mana kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Iya. Selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kenapa didahulukan penyebutan lisan? Dalam jawaban ini daripada tangan ini menunjukkan lisan lebih berbahaya ya daripada tangan. Biasa penyebutan seperti itu dalam nas. Contoh ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fitnah dunia zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa di situ disebutkan ada fitnah harta, ada fitnah emas, kekayaan. Tapi yang pertama kali disebutkan adalah apa? Nisa, perempuan. Karena memang fitnah perempuan adalah yang terbesar bagi laki-laki. Begitu juga di sini Nabi SAW menyebutkan lisan lebih dulu daripada tangan. Menunjukkan lisan lebih berbahaya. Karena lisan memungkinkan akan berbicara tentang apa yang telah lalu. Dia juga memungkinkan akan berbicara sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Dan juga lisan bisa mengungkapkan apa yang terjadi saat yang akan datang. Itu lisan. Mengungkapkan. Bisa yang sudah terjadi yang sudah berlalu, bisa yang sekarang sedang terjadi, dan juga yang akan terjadi saat mendatang. Itu lisan. Berbeda dengan tangan. Ya, pengaruh tangan tidak seluas pengaruh lisan. Walaupun terkadang tangan bisa juga mempunyai pengaruh yang luas ya, sebagaimana lisan yaitu apabila tangannya membuat tulisan membuat tulisan membuat karya tulis isinya syubhat ini pengaruh tulisan nggak kalah hebatnya kalau seperti itu daripada pengaruh lisan nah Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam muslim yang paling baik adalah yang dapat menjaga lisan dan tangannya dari mengganggu kaum muslimin lainnya. Ya. Lisan penyebutan yang pertama. Dan Nabi pernah ya mengatakan bahwa man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang bisa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga apa yang ada di antara dua janggutnya. Apa yang dimaksud? Lisan. Ya. Barang siapa yang bisa menjaga lisannya dan apa yang ada di antara dua kakinya yaitu kemaluan, maka aku berikan kepadanya jaminan masuk surga.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 Iya. Apa maksudnya? Maksudnya kalau kita mau berbicara, ya kalau seseorang mau berkata, hendaklah dia mikir dulu, berpikir tentang apa yang dia akan utarakan, apa yang akan dia ucapkan. Kalau diperkirakan ucapannya itu tidak akan membawa maborot, silakan dia bicara. Tapi kalau diperkirakan ucapannya itu akan memberikan maborot, atau dia ragu-ragu membawa madarat atau tidak, hendaknya dia diam. Tidak usah bicara. Iya. Nah, berarti jamaah rahimakumullah orang yang berakal itu selayaknya lebih banyak diam ya daripada bicara. Kenapa? Karena betapa banyak orang yang menyesal karena berbicara tapi sedikit yang menyesal karena diam. Ya, oh nyesel saya kenapa tadi ngomong begini. Tapi kalau orang oduh tadi nyesel saya kenapa saya diam. Lebih sedikit. Orang yang nyesel karena berbicara itu lebih banyak daripada yang nyesel karena diam. Begitu juga orang yang berakal seharusnya lebih banyak mempergunakan kedua telinganya daripada lisannya, mulutnya. Nah, inilah hikmah. Ya. Kita diberi telinga dua buah. Sedangkan lisan diberi hanya satu. Satu dan dua lebih banyak mana? Jelas, dua lebih banyak. Iya. Artinya kalau kita sadar dua lebih banyak dari satu, Allah memberi kita dua telinga dan satu lisan, ini isyarat agar kita lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara. Iya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba yang mengucapkan satu perkataan yang tidak dipikirkan apa dampak-dampaknya, ya, akan membuatnya dia terjerumus ke dalam neraka yang dalamnya lebih jauh dari jarak timur dengan barat. Sampai Mu'ad bertanya, Ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadhuna bima takallamu bih. Wahai Nabi Allah, apakah kita kelak akan dihisab? Ya, dihukum atas apa yang kita katakan? Lalu Nabi SAW alaihi wasallam menjawab, Wahal hal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim atau ala manakhiri ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim?" Bukankah tidak ada yang menjerumuskan orang ke dalam neraka selain buah lisannya? Ya, apa yang dimaksud hasaid alsinatihim? Buah lisannya artinya balasan dan siksaan dari akibat ucapan dia, perkataan dia. Nah, nas'alullah salam wal afiyah. Ya. Jemaah azani Allah wa iyyakum. Dan banyak hadis-hadis yang semakna dengan ini ya. Yang intinya jemaah rahimakumullah kondisi minimal seorang muslim berarti kalau dia tidak mendoakan saudara-saudaranya sesama muslim kalau dia tidak bisa menebarkan kebaikan untuk mereka ya tidak berupaya untuk memenuhi kebutuhan mereka tidak bisa mendatangkan maslahat untuk mereka minimal apa menahan diri dari menyakiti mereka. Minimal menahan diri dari mendatangkan keburukan atas kaum muslimin. Itu sudah paling minimal. Ya. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kulli muslimin sadaqatun." atas setiap muslim sedekah. Ya, atas setiap muslim sedekah. Qalu fa lam yajid Gimana kalau seseorang tidak mendapatkan apa yang bisa dia sedekahkan? Nabi menjawab, "Fayamalu biyadih fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu." Kalau nggak mampu sedekah, memberi bantuan ke, ke sesama kaum muslimin, gimana? Hendaknya dia bekerja ya dia bekerja dengan kedua tangannya ya Lalu dia memberi manfaat untuk dirinya dan bersedekah. Nah. Jadi, kalau dia tidak bisa bersedekah, dia kerja. Yang dengan hasil kerjanya itu dia bisa pakai untuk keperluan dirinya dan kalau ada, ya dia sedekahkan sisanya. Nah, fa'in lam yastati aw lam yaf'al Lalu sahabat bertanya lagi, apabila dia tidak mampu atau dia tidak melakukannya, fayu'inu dzal hajatil malhuf. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia nggak mampu kerja, nggak bisa bersedekah, hendaknya dia membantu orang yang butuh. Membantu orang yang sangat butuh pertolongan. Ya. lam yaf'al, kalau dia tidak melakukannya, falyamur bil khair. Au qala bil ma'ruf, hendaklah dia memerintahkan kebaikan atau mengatakan yang ma'ruf. Ya. Kemudian lam yaf'al kalau dia tidak melakukannya juga, falyumsik anisyar fa innahu lahu sadaqah. Hendaklah dia menahan diri dari berbuat buruk karena itu adalah sedekah baginya. Ya. Berarti hadis ini jemaah terdapat dalil bahwa tidak ada sesuatu yang lebih kecil daripada menahan diri dari berbuat buruk. Ya. Apabila seorang muslim tidak dapat melakukan kebaikan-kebaikan bagi saudara-saudaranya sesama muslim, apabila seseorang tidak mampu memberikan bantuan kepada mereka, minimal apa? menahan diri dari menyakiti mereka. Jemaah azani Allah wa iyyakum itu tingkatan-tingkatannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi taala anfa'uhum linnas." Orang yang paling dicintai Allah adalah yang paling bisa memberikan manfaat kepada manusia. Ya. Jadi Orang yang paling dicintai Allah yang bermanfaat untuk manusia, memberikan manfaat untuk orang lain. Dan kaidahnya memang seperti itu ya. Ibadah yang manfaatnya dirasakan untuk orang lain, untuk kaum muslimin itu lebih besar, lebih afdal daripada ibadah yang manfaatnya untuk diri sendiri. Wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla sururun yudkhiluhu ala muslim. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan yang paling dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan kepada seorang Muslim. Memberikan kegembiraan, bikin senang, nyenengin, bukan justru ngejengkelin. Ya. Orang itu kalau ngeliat saja orang ini datang udah seneng, Gitu ya, apalagi dengan pembicaraannya, ya, kesantunannya. Nah, sururun yudkhiluhu ala muslim, kegembiraan yang dia berikan kepada seorang muslim. Au yakshif au yakshifa anhu kurbatan atau dia menghilangkan kesusahannya au yaqdi anhu dainan atau dia membayarkan hutangnya au yatruda anhu ju'an atau menghilangkan kelaparan darinya Lalu Nabi saw memberikan contoh, wala an amshi ma'akin fi hajatin. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku, ya, untuk menyelesaikan kebutuhannya. Ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjidku ini selama sebulan. Masya Allah. Itikafnya bukan di masjid biasa. Di masjidku ini, masjid apa berarti? Masjid Nabawi yang satu kali salat di dalamnya khairun min alfi salatin fi masiwa lebih baik dari seribu kali salat di masjid yang lain. Demikian juga ibadah yang lain, i'tikaf. Ya, jadi kalau ada teman, ada saudara apalagi, ada family, dia butuh anterin saya dong ya untuk keperluan ini. Ya, dia temenin. Ini kata Nabi, aku berjalan bersama saudaraku untuk menyelesaikan kebutuhannya lebih aku sukai. Daripada beritikaf di masjidku ini selama sebulan. Waman kaffa gobobah Allah auratah. Dan barang siapa yang menahan amarahnya, Allah akan tutupi auratnya. Allah akan tutupi keburukan-keburukannya. ولو شاء أن يمضيه أمضاه ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة ya waman qadama ghaidahu walau syaa yumdiyahu amdah mala Allahu qalbahu rajaan qiyamah dan barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu menunaikannya, mampu dia lampiaskan amarahnya tapi dia tahan. Allah akan memenuhi hatinya dengan roja rasa harap pada hari kiamat. Ya. Jadi di hari kiamat itu rasa harap hendaknya lebih dominan daripada rasa takut. Iya, daripada rasa khauf. Cuma siapa yang menjamin kita kalau nanti rauja kita, rasa harap kita lebih dominan Ya, makanya salah satu amalan yang dapat memenuhi rasa harap kita pada hari kiamat adalah ini. Waman masya ma'a akhihi fi hajatin hatta tatahayya lahu asbatallahu qadamahu yawma tazulul aqdam. Dan barang siapa yang berjalan bersama saudaranya untuk memenuhi kebutuhannya sampai terpenuhi, Allah akan kokohkan kakinya pada hari banyak kaki-kaki yang terpeleset jatuh ke dalam neraka. Nah, luar biasa ini. Ya, amalan yang besar pahalanya Allah akan kokohkan kakinya, yakni ketika khususnya menyeberangi jembatan As-Sirat. As-Sirat yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adaqu minasy'ar. Lebih lembut dari rambut. Berarti kan licin. Sangat mudah seseorang terpeleset jatuh lalu tersungkur ke dalam neraka jahanam. Nauzubillah. Kecuali kaki-kaki yang Allah kokohkan ketika menyeberangi jembatan asyraf Gimana supaya kaki kita diberikan kekokohan oleh Allah ketika itu? Nah, ini di dunia kamu hendaknya membantu saudaramu. Ya. Walaupun hanya dengan nemenin jalan untuk memenuhi kebutuhan dia. Nah, Jamaah rahimani rahimakumullah berarti ini urutan-urutannya. Yang terbaik adalah memberikan manfaat untuk kaum muslimin. Ya, kalau bisa bersedekah dengan harta, kalau tidak bisa ya dengan mendoakannya. Ya, terus minimal apa paling minimal? Paling minimal sekali menahan diri jangan sampai menyakiti mereka baik menyakiti dengan lisan maupun dengan tangan. Gitu ya. Nah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala وليعلم أن لأن المسلمين على مراتب أخطرها وشرها لأن خيارهم Ketahuilah bahwa melaknat orang mukmin itu ada beberapa tingkatan. Jadi setelah kita paham bahayanya apa e, mencela suka melaknat maka ketahui melaknat orang beriman itu ada beberapa tingkatan tingkatan yang paling berbahaya tingkatan yang paling jelek adalah melaknat orang-orang yang baik melaknat orang apa hamba-hamba Allah pilihan hamba-hamba yang mempunyai keutamaan kafahabati wa manittaba'ahum bi ihsan ya ini yang paling besar yaitu mencela sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan ahlul ilm. Ya. Mencela sahabat. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang khawarij. Mereka mengkafirkan seluruh sahabat. Ya. Tidak mengecualikannya selain Abu Bakar dan Umar pokoknya mereka kafirkan. Rasulullah, mereka tidak meninggalkan seorang pun kecuali siapa? Ali bin Abi Thalib dan ahlul baitnya. Nah, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku, diulang sampai dua kali. Fawalladzi nafsi biyadih law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Ya. Jadi Nabi larang, jangan mencela seseorang di antara sahabat-sahabatku Sekiranya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas seperti Uhud, tidaklah mencapai satu mud salah seorang mereka dan tidak pula setengahnya. Nah, jadi ini tingkatan yang paling berat, tingkatan yang paling parah yaitu mencela sahabat. Yaitu orang-orang yang hidup sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman dan wafat pun dalam keadaan beriman. Dan para ulama memasukkan hal ini ke dalam perkara akidah. Iya. Kenapa? Karena membicarakan kejelekan para sahabat berarti orang itu telah mencela agama ini. Agama yang dibawa oleh para sahabat karena agama kita datangnya sampainya kepada kita melalui mereka. Iya. Makanya orang-orang yang mencela atau bahkan mengkafirkan sebagian para sahabat maka mereka tidak memiliki bagian sedikit pun dalam agama ini. Baik dari kalangan Khawarij maupun dari kalangan Syiah Rafidhah. Nah, Kemudian tingkatan berikutnya adalah mencela ulama. Ya. Mencela ulama-ulama umat ini. Ahlul ilm. Baik dari kalangan ulama apa fuqaha. Ya. Dari kalangan ahlul ilmi, ahli fikih, dan juga para penasehat bagi kaum muslimin. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Luhumul ulama masmumatun." Dagingnya para ulama itu beracun. Ini tingkatan yang kedua yang paling parah setelah mencela sahabat yaitu mencela ulama. Nah, dan perbuatan mencela ulama ini akan menyebabkan rusaknya agama. Dan mencela ulama juga termasuk salah satu perbuatan dosa besar. Karena orang yang menghina ulama sama artinya dia mengumumkan perang kepada Allah. Sebagaimana hadis kursi, "Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi." Kata Allah, barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku, maka sesungguhnya aku menyatakan perang terhadapnya. Dan para ulama jelas, mereka adalah termasuk wali-wali Allah. Ya. Apa maksudnya daging para ulama itu beracun? ini e, eh, kalau ucapan Imam Ahmad ya daging para ulama itu beracun siapa yang menciumnya maka dia akan sakit dan siapa yang memakannya maka dia akan mati nasallallahu salamu wal wa hakadha sya'nu fi la'ni amwatil muslimin ya begitu juga Tingkatan berikutnya, jadi setelah mencela sahabat, mencela ulama, tingkatan berikutnya adalah yang parah yaitu mencela atau melaknat orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan kaum muslimin. Jadi beda mencela orang yang masih hidup sama mencela orang yang sudah wafat. Ya sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah al-kalamu fi la'natil amwat a'zamu min la'natil hayy ya Pembicaraan tentang melaknat orang-orang yang sudah wafat itu lebih besar daripada melaknat orang yang masih hidup. Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tasubbul amwata fa innahum afdau ila ma Janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang telah mati. Sesungguhnya mereka telah pergi menyaksikan balasan apa yang telah mereka kerjakan. La tasubbu amwatana. Janganlah kalian mencaci maki orang-orang yang telah meninggal di antara kalian. Iya fatu'dhu ahyana. Nah. Janganlah kalian mencaci maki orang yang telah meninggal di antara kita yang akan menyakiti orang-orang yang hidup di antara kita. Ya artinya eh, orang yang sudah meninggal itu dia mempunyai sanak kerabat yang masih hidup. Ya. Ketika kita mencela dia si mayit maka tentunya orang-orang dari kalangan kerabatnya yang masih hidup akan tersakiti. Nggak terima. Nah, nah ini jamaah azani ya Allah wa iyyakum. Adapun berkenaan dengan melaknat para pelaku maksiat atau melaknat orang-orang fasik dan juga para pelaku dosa besar maka agama kita apa e, menuntunkan tidak melaknat secara person secara perorangan tetapi yang disebutkan di dalam as-sunnah menyebutkan laknat itu terhadap jenisnya secara global seperti uh, dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu as-sariqa yasriqul baydata fatuqta'u yaduh." Allah melaknat pencuri. Di sini yang dilaknat siapa? Perbuatan pencuri dan di sini disebutnya secara umum. Allah melaknat pencuri, dia mencuri sebutir telur lalu dipotong tangannya. Dan juga contoh seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu man ahdatsa hadasan au awa muhdisan." Allah melaknat siapa yang mengadakan perkara baru atau melindungi orang yang melakukan kebid'ahan. Ya. Atau contoh yang lain, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Allah melaknat pemakan riba, orang yang memberi makan penulisnya dan dua saksinya. La'anallahu al-muhallil wal muhallal lahu. Dan seterusnya dan juga khamar. La'anallahu al-khamra wa 'asiraha ومؤتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وشاربها وآكل ثمنها Allah melaknat khamar orang yang memerasnya, orang yang minta diperaskan, pembawanya, orang yang dibawakan untuknya, pemberi minumnya, orang yang meminumnya dan juga pemakan harganya. Nah, nah ini penyebutan secara global umum. Adapun tentang melaknat orang fasik ya secara perorangan pelaku maksiat itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan dibolehkan, ada yang mengatakan tidak boleh. Adapun pendapat yang terkenal dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah apa? Karahatu laknil muayyan. Beliau menganggap makruh tidak menyukai melaknat perorangan. Ya, melaknat perorangan. Nah, sebagaimana e, disebutkan dalam riwayat sahih Bukhari anna rajulan kana yud'a hammaran ada seorang laki-laki di, dikenal atau dipanggil disebut Hammar. Dia ini biasa minum khamr. Dia biasa minum khamr. Dan dia didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dihukum. Beliau pun memukulnya. Sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya minum khamar. Fa'utiya bihi ilaihi marratan. Pada suatu kali dia datang, apa didatangkan kepada Nabi? Sama, eh, ini sering kali dia minum khamar, ya namanya khamar terkadang membuat candu ya. Orang kalau sudah candu itu terus-terusan meminumnya sudah dipukul, dihukum pun terkadang terulang lagi. Pada suatu hari dia didatangkan lagi untuk dihukum. Tiba-tiba ada orang ada orang berkata, "La'anahullah." Lihat. Semoga Allah melaknat orang itu. Alangkah seringnya dia didatangkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Artinya sering banget dia dihukum gara-gara minum khamar semoga Allah laknat tuh orang Nabi mendengar hal ini apa kata Nabi la tal'anhu jangan kamu melaknatnya dilarang oleh Nabi ya fa innahu yuhibbullaha wa rasulah sesungguhnya dia ini mencintai Allah dan rasulnya lihat Nabi melarang melaknat orang ini secara perorangan. Walaupun dia sering minum khamr. Dan Nabi memberikan alasan bahwa dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ya. Walaupun Nabi sendiri melaknat peminum khamr secara mutlak. Maka ini menunjukkan boleh melaknat secara mutlak tapi tidak boleh melaknat secara perorangan apalagi dari kalangan kaum muslimin yang eh, mukminin yang apa hakikatnya dia mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, wallahu taala a'lam. Sampai sini dulu pembahasan kita yang berkaitan dengan apa larangan untuk mencelak ya melaknat kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua agar senantiasa dapat menjaga lisan-lisan kita ya dari mencela ya dari mengungkapkan ungkapan-ungkapan yang dapat menyakiti saudara-saudara kita kaum muslimin. Karena sebagaimana yang tadi sudah disebutkan kalau kita tidak bisa memberi kebaikan untuk saudara-saudara kita kaum muslimin, tidak bisa membantu mereka, menolong mereka dengan materi atau yang lainnya, minimal menghindarkan diri kita dari menyakiti mereka. Ya. Menyakiti dengan lisan maupun dengan tangan atau dengan anggota badan. Iya. Apalagi kalau yang disakiti itu adalah tetangga kita atau orang terdekat kita. Semakin yang disakiti itu adalah orang yang memiliki kekerabatan lebih dekat, semakin besar dosanya. Iya. Makanya Nabi dalam hadis yang lain juga bersabda, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman, demi Allah tidaklah beriman. Siapa itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, Alladzi la ya'man jaruhu bawa'iqah. Yaitu orang yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Oh ya, tetangga disebut. Kenapa? Karena yang paling dekat tetangga. Walaupun tidak ada hubungan kekerabatan. Tapi karena dekatnya hubungan dengan kita, Nabi SAW mewanti-wanti. Bahkan Nabi SAW mengkaitkan kejahatan yang dilakukan seseorang kepada tetangga itu jauh lebih besar dosanya daripada kejahatan itu dilakukan kepada orang lain yang bukan tetangga. Nah, Nas'alullah salam wal afiyah. Eh, yang dimaksud seperti contoh hadis ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la ayyasriqa min asyrati abyat aisar alai min ayyasriqa min baiti jari sungguh seseorang dia mencuri dari sepuluh rumah yang sepuluh rumah ini bukan rumah tetangga itu masih lebih ringan daripada seseorang mencuri satu hmm. rumah tapi rumah yang dicuri itu adalah rumah tetangganya. Iya. Jadi satu banding sepuluh. Nah. Oleh karena itu ini isyarat bahwa kejahatan yang dilakukan seseorang kepada orang yang dekat dengannya itu lebih besar ya dosanya. Walaupun secara umum kezoliman apapun bentuknya baik dengan lisan ataupun dengan anggota badan kepada kaum muslimin secara umum itu adalah perbuatan yang tercela bahkan perbuatan yang Nabi SAW nafikan kesempurnaan iman padanya ya ini yang wajib untuk kita perhatikan karena dengan menjauhi akhlak yang tercela, ya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang. Ya. Semoga seseorang ketika dia tidak banyak diberikan kemudahan untuk banyak melakukan ibadah, tidak banyak melakukan sholat malam, tidak banyak melakukan puasa sunnah. Tapi Allah akan mengangkat derajat orang itu dengan orang yang banyak puasa sunnah dan salat malam dengan sebab apa? Baiknya akhlak dia. Tidak menyakiti orang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperindah akhlak kita dengan akhlakul karimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Naktafi bihada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته